تيمية ده ده ده ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والمال وحبه وبارك ربي الله فجر العالمين مسائل في وصول العين إلى الجوف مسألة مسألة yang berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah hukumnya suntikan. Bagi puasa disuntik. <clears throat> Apa hukumnya bagi puasa kemudian disuntik? Baik itu suntik sakit, suntik sehat, suntik KB, suntik yang lainnya itu. tadi juli darurah, kalau karena darurat tidak apa-apa, boleh kalau bukan karena darurat haram. Tapi kalau karena darurat tidak apa-apa. Akan tapi hilaf di antara ulama fi ibtali halisomi ala salah sejagual di dalam hal apakah suntik itu membatalkan atau tidak. <clears throat> Ada tiga pendapat di situ. Fafi gaulin innaha mutlakon li li'annaha wasalat ilal jauf. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya suntik dengan segala macamnya itu termasuk yang membatalkan puasa karena dengan suntikan itu akan sampai bahan yang kita suntikan ke dalam rongga badan <clears throat> ataupun rongga otak yang kedua, wa inna qaulin innaha la tubtilu Menurut yang kedua adalah suntik itu tidak membatalkan secara mutlak apapun bentuk suntiknya maksudnya mutlak di sini suntik apapun juga lianna wasalat ilal jawfi min ghairi manfajin maktu karena memang benar dengan suntik itu akan masuk cairan ke dalam rongga badan kita tapi masalahnya maksudnya bukan dari lubang-lubang yang memang terbuka tapi melalui pori-pori yang tertutup Wafigalin fi tafsir dan ada gol yang ketiga yaitu diperinci sebagai berikut dan itu yang muktamad apa itu? Idza kanat mughdiyatan fatubtilus saum wa idza kanat ghaira mughdiyah fanandur. Kalau seumpama suntikan itu sifatnya suntik infus ya, infus itu kan sebagai pengganti daripada makanan infus itu. Batal puasanya. Bukan kalau kana ghaira tapi kalau bukan infus, maka kita lihat kalau seumpama izakana kana fil urukil mujawafah kalau seumpama di apa namanya urat besar seperti urat nadi, seperti jalannya emfos itu. Fatutil maka membatalkan. Jadi ada kan yang suntian yang dimasukkan lewat urat nadi itu. Tapi kan infus. Kalau infus itu kan memang sebagai pengganti makan. Infus. Kalau infus itu jelas membatalkan. Itu menurut yang asal. <clears throat> Tapi kalau bukan infus, tapi obat, tapi dimasukkan ke lewat, kan biasanya obat itu kan di belakang, apa di eh, di pantat gitu ya, atau di lengan, atau ketika insulin di perut, ya kan? Nah ini kalau seumpama supaya lebih cepat dimasukkan lewat urat besar, urat nadi itu. Jadi biar lebih cepat terprosesnya. Nah itu hukumnya membatalkan. Tapi kalau di urat biasa seperti di pantat, di apa di lengan dan sebagainya bukan di urat nadinya, maka itu tidak membatalkan. Jadi ada tiga pendapat semuanya. Ada yang ada yang berpendapat membatalkan mutlakon, ada yang berpendapat tidak membatalkan mutlakon, ada yang diperinci dan itu yang muktamad yaitu kalau infusan sebagai ganti daripada makanan batal. Kalau bukan infusan tapi memang sengaja menggunakan urat nadi yang besar maka itu membatalkan tapi kalau urat nadi kecil urat-urat yang biasa itu seperti di patah dan sebagainya tidak membatalkan hukum nukhama hukum dahak kita ber, ketika, ketika kita berpuasa kemudian berdahak ah, gimana dahak itu hukumnya gimana Fiha tafsir kalau sudah kita sempat berdahak kemudian kita telan lagi ke dalam Hukumnya gimana? Diperinci sebagai berikut. Idza wasalat haddad dahir fatala'aha batala Jika dahak itu sudah sampai ke batas yang dohir. Batas dohir dari mulut maksudnya. Lalu kemudian setelah sampai ke batas itu, lalu ditelannya. Batal. Tapi kalau belum sampai ke batas dohir, kemudian ditelannya tidak batal. Nanti akan disebutkan. Nah, lihat di taliknya nomor dua di bawah zalika bi an wasalat ilaihi fa ajraha bi nafsihi wa in ajaza zalika an majjiha bihilaf ma law jarat bi nafsiha wa ajaza an majjiha falyaftir li udri wa gaza law lam tasil li haddin Jadi artinya kalau sudah sampai dengan sendirinya ke anggota yang bohir dari mulut kita lalu ditelannya itu batal. Jadi sekiranya sampai, nah, tapi kalau bukan dengan sendirinya nggak dipaksakan, jadi jalan binafsiha, jalan dengan sendirinya. Lalu dia sulit untuk meng, me, apa, me, menghilangkannya atau mengeluarkannya itu sulit. Nah, kan ada yang dahar yang <clears throat> gitu. Nah, itu, itu kan disengaja itu. Gitu. Tapi kalau nggak sengaja langsung ada di sininya. Itu gimana hukumnya? Kalau sudah berusaha dikeluarkan tapi nggak bisa juga sampai ketelan itu nggak apa-apa. Tapi kalau di, bisa dikeluarkan tapi dia tetap e, di ditelan nah, itu membatalkan. Gitu. Ya makanya kalau yang dari sini itu kan ngalir biasa. Tapi kalau kita tarik kalau kita tarik nah itu sampai yang keluar dari dalam. Itu bedanya. Kalau dari hidung biasanya terasa sendiri masuk jalan sendiri kan ini kan begini jalannya salurnya itu gini. Di sini ini ada lubang menuju ke atas. Nah yang ke atas itu ke hidung. rem kan ada orang yang sulap itu masukkan mie keluar di mulut. Sudah. Jadi seperti itu keluarnya. Nah kalau masih di hidung, itu dohernya di sini. Tapi kalau di mulut, dohernya itu di sini. Di anggota. Kalau sudah kita bisa bangun H H ah itu dohir sudah. H itu ada hilaf. Kalau H H di dalam masih. Nah, nanti akan disebutkan di sini nanti. Kalau sudah keluar, disedot lagi, nah, itu batal. Tapi kalau masih di dalam, nggak apa-apa. Sama seperti ludah, masih dalam mulut, nggak apa-apa. Ini masalahnya kan dahak, dahak bukan ludah. Nah itu masalahnya. Kalau ludah, kumpulkan sampai banyak, banyak, nah udah nggak apa-apa. <laughs> Sama seperti ingus. Nah, mata mau aja gitu Nggak batal buatannya nggak batal. Asalkan tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Nah itu. Terus Wahadu dohir mahraju harfil ha. Nah, ini. Mahraj dohir itu adalah ha. Ha ini tengahnya. Ha. Di atasan lagi. Ha. Itu di ujung mulut. Ujung mulut yang bagian atas. Fem. Di, di ujung tenggorokan. Gitu. Ujung tenggorokan. Fem. Kalau habil batin mahraj harfil ha. Kalau batin itu ha. Ha. Kan di tengah sini. Ha. Nah, itu sudah kalau sampai sini. Ha. Sampai mahrajnya ha. Kemudian jalan lagi nggak apa-apa. Tapi bisa mahraj ha Nah, itu masih batal. Kalau ha ada hilaf. Nah, ini. Dan wahtulifa fi maraji harfil ha. Jadi ha itu ada hilaf. Fa inna Nawawi min hadid dhahir. Wa tuftilu sabi zatala pada usuli usuliha ilaihi. Fa idza rafi min hadil batin fala yutilu ibtila'uha. Jadi kalau sudah sampai ha, ha itu kan di ujung. Kha itu masih masih batin. Kha. Faham hadul batin itu makhrajul ha. Tapi kalau kha, kha itu kan di sini. makhrajul kharajul kha itu zahir. Kalau ha, ha kan di bawahnya kha. Kha dulu, ha baru ha. Kha, ha, ha. Sudah. Gitu. Jadi kalau kha itu zahir, kalau ha ada hilaf. Menurut Nawawi zahir, menurut Marafi batin. Terus kalau ha jelas nggak ada hilaf itu termasuk batin. Jadi kalau sampai ke situ kemudian telan lagi nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ha kemudian telan lagi batal tanpa hilaf. Kalau ha di dalam itu itu nggak apa-apa. Kalau kita ragu, nah kita anggap aja itu termasuk ha gitu aja. Apa? Ha iya di dalam ha sini. Ha jadi ha ha sini. Ha sini. Ha sini. Ya. Kalau kalau sudah masuk kha, itu sudah masuk mulut. Kha sini ujung mulut sini. Sudah terasa banget sudah. Nah, itu kalau ditelan harus keluarkan, harus keluarkan. Nanti kalau sudah keluarkan, sudah maksimal dia keluarkan, tapi ada yang ketelan itu dimaafkan. Karena apa? Itu di atas kemampuan kita. Nah, tapi kalau dia berusaha keluarkan sendiri, sampai keluar, nah, itu harus keluarkan. Kalau ada ketelan, nah, dia nanggung sendiri. Nah, itu maksudnya. Kebanyakan itu tidak terasa, tidak dipaksa, bukan disengaja. Kalau sengaja itu yang <laughs> nah, itu itu sengaja itu namanya itu. Jar hukum hukum tila irdik. Ah ini, minum ludah. Menelan ludah waktu puasa menelan ludah. Gimana hukumnya? La yuftiru li masyaqqatil di minhu termasuk yang tidak membatalkan karena sulit untuk menghindarinya. Bagaimana kita tidak akan menelan ludah? Karena ludah itu selalu ada dan itulah hebatnya ciptaan Allah SWT. Kalau seumpama lidah itu bukan menjadi sumber daripada berkumpulnya ludah, maka niscaya kita tidak bisa berbicara. Kaku. Ketika kaku seperti orang stroke lah. Lidahnya kaku nggak bisa bicara. Tapi subhanallah bagaimana bisa terbentuk sebuah lidah yang bisa menampung dan mengeluarkan, menampung dan mengeluarkan suatu eh, suatu apa? suatu benda yang bernama ludah itu sehingga menjadi tidak kaku. Nah, sekarang ludah itu supaya tidak ditelan itu hukumnya supaya eh, kalau tertelan ketika kita puasa itu hukumnya gimana? Katanya tidak membatalkan. Karena apa? Karena termasuk yang repot untuk menghindarinya itu repot gitu. Asalkan memenuhi tiga syarat. Kalau kita menelan ludah itu tidak membatalkan. Apa itu ayakuna khalisan? Tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Murni air ludah. Nah, tapi kalau air ludah di air ludahnya orang yang kita telan itu gimana hukumnya? Haram karena sesuatu yang menjijikan. Kecuali kalau karena keberkahan. Kecuali karena suami istri yang yang apa? Yang terjadi suami istri ketika berhubungan badan ya. Ketika sedang bersenang-senang bukan ketika eh, Bukan bersenang-senang. Kalau bersenang-senang suami aku Bakar kasihkan istrinya, nggak boleh. Tapi kalau kita bersenang-senang itu, itu tidak apa-apa. Begitu pula, kalau dari orang alim, sebagaimana Nabi SAW meludahinya atau merukiahnya, nah itu nggak apa-apa. Nah, karena air ludah itu bercampur dengan zikir. Segala hal yang berkaitan dengan zikir itu akan menjadi barokah. Barokah itu yang menjadi sebab sifat. Berapa banyak di antara aulia yang mendapatkan ludah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah seorang alim yang mendapatkan ilmu laduni berkat ludahnya Nabi yang bernama Abdul Aziz Ad-Dabbal, seorang mufassir. Dia itu adalah seorang yang berbakti kepada ibunya dan bersemangat untuk belajar ilmu agama. Akan tetapi mencegahnya untuk belajar karena dia anak salah satunya, ibunya seorang yang lumpuh. Jadi sangat membutuhkannya, sangat tergantung kepadanya. Sampai mandi pun tergantung kepadanya. Jadi semuanya dia yang melaksanakannya. Celakanya, nah, dibilang celakanya di sini. Ibunya nggak meninggal kecuali setelah 40 tahun. Umurnya 40 tahun si Abdul Aziz baru meninggal. Lihat bagaimana ujian Allah Taala gitu. Tapi dia nggak bosan. Menjalaninya selama itu nggak bosan. Sebagaimana ada beberapa waktu yang lalu Abu Umar berkisah di Maroko itu ada seorang yang punya rumah susun. Rumah susun itu ditinggali oleh orang Yahudi sama Muslim. Yang di atas Muslim, eh, yang di atas Yahudi, bawahnya Muslim. Maka kebetulan rumah susun itu kan dari kayu, sehingga eh, kamar mandinya itu bocor yang di atas tanah, yang yang Yahudi ini netes ke tempatnya muslim. Nah, sehingga apa? Sama si tetangga muslim itu ditempati oleh e, seperti ember. Penuh dibuang. Penuh dibuang. Nggak berani dia ngasih tahu. Bukan nggak berani. Ya untuk menghormati itu jangan sampai dia tersinggung dan sebagainya. Sampai suatu waktu si muslim ini sakit. Maka dia jenguk, si Yahudi jenguk, dia kaget kok. Bocor, gitu. Dia lihat kok di situ kayaknya bekas-bekasnya sudah lama. Dia merasa berdosa, merasa salah. Dia tanya, mulai kapan ini? Dia nggak mengakui, enggak, enggak. Bila anak anak tanya sama dia, mulai kapan ini? Enggak. Nah, ini kasih tahu, ini 20 tahun yang lalu, saudara. <laughs> Coba lihat, nah, sabar itu nggak ada batasnya. Nah, kalau sabar ada batasnya, itu bukan sabar namanya. Sabar itu nggak ada batasnya. Makanya sabar itu adalah termasuk ibadah yang tidak ada batasnya pahalanya. Nggak ada batasnya, sesuai dengan sifatnya. Nah ini Empat puluh tahun baru meninggal ibunya gitu. Padahal dia itu semangatnya tinggi ingin belajar menjadi orang alim gitu. Karena tidak ada kemuliaan kecuali orang alim. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian setelah dia meninggal, ibunya mendoakan ya Allah sampaikan hajatnya. Sampaikan cita-citanya. Sam, dia telah memendam cita-citanya karena aku ya Allah sampaikan cita-citanya dengan kemurahanmu dan kemuliaanmu. Subhanallah tidak lebih dari tujuh hari daripada pemakaman ibunya akhirnya dia itu berkeinginan untuk menjadi orang alim tetap mau belajar tapi nggak dengan cara yang dulu lagi kalau dulu kan dari awal niatnya dari awal dari mulai alif bata dia nggak bisa baca apa apa tapi baca pun nggak bisa gara-gara ibunya <laughs> nah, tapi sekarang udah kasih umur 40 tahun masa mau belajar dari alif bata gitu akhirnya dia mau mau belajar tapi yang langsung menyampaikannya kepada Allah Taala dia cari orang alim itu dari satu kota ke kota lainnya terus dia berusaha mencarinya sampai suatu waktu ketika dia sedang melaksanakan sholat tahajud tiba-tiba dia mendengarkan hatif hatif itu suara tanpa kelihatan sosoknya yang berkata kalau kamu ingin yang menjadi gurumu langsung Rasulullah SAW maka hendaknya kamu baca doa ini apa itu Allahumma inni as'aluka bihaqi Muhammad wa ali Muhammad antajma'a baini wa baina Muhammad fid dunya qabla al-akhirah. Ya Allah, aku minta dengan berkatnya Muhammad dan keluarga Muhammad, hendaknya engkau kumpulkan aku dengan Muhammad di dunia sebelum di akhirat nanti. Saya tulis? Nah, silahkan ditulis. Tapi jangan lupa ditulis juga, dibacanya 70 ribu kali. Itulah kita, jauh sekali dibandingkan orang dahulu. Orang dahulu itu semangatnya tinggi. Mau mimpi Nabi Muhammad, dia ya gak gampang. Mau mimpi Nabi Muhammad, mau sodakot 10 ribu, mau mimpi Nabi Muhammad, ya. 10 juta gak mau sodakot, taruh pondok, minta. Nah, gitu. Jadi artinya kalau mau bikin modalkan sesuatu, ya harus berkorban yang banyak. Nah, jadi ya, ya kalau siapa sih yang Rasulullah, Ibu fulan, oh Masya Allah, besar juga Masya Allahnya besar. <laughs> Gak gampang, Subhanallah Sayyidina Abdul Aziz bin Dabbag ini, Allahumma nas'aluka bihaki Muhammad wa ali Muhammad an baini wa baina Muhammad fi dunya qabla Beliau baca setiap habis sholat isya dan selesai hari pertama itu habis sholat asar. Setelah itu karena sudah berulang, sudah terlatih, tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang sampai tiga bulan namanya. Tiga bulan kemudian subhanallah dia melihat ketika sedang tahajud Nabi Muhammad SAW datang kepadanya kemuliaan. Ya gak gampang lihat ini Sunan Kalijaga. Disuruh bertapa berapa lama? Dua tahun. <laughs> nah itu mimpi Rasulullah nggak pakai apa mau tetap mata-mata kayak begini mimpi Rasulullah. <laughs> ya harus besar pengolahannya harus besar gitu. harus mujahadah gitu. 70 ribu kali 70 ribu kali hmm, berarti untuk masih hidup ada jadi kata eh, kata Al-Haddad Habib Al-Haddad kita ini tidak mendengarkan seorang yang soleh maupun soleh kecuali langsung kita datang minta doa kepadanya. Itu di lawang itu ada orang soleha, wanita soleha. Dan kalau kita melihat wajahnya bercahayanya luar biasa. Namanya Sarifah Noni bin Syabakar. Itu umurnya 96. Kalau melihat wajahnya langsung bercahaya sudah. Itu dari semenjak kecil sampai sekarang nggak pernah lihat TV, sekalipun nggak pernah lihat TV. Nggak pernah keluaran rumah solihannya luar biasa. atau kenal itu. Habib Muhammad Ba'bud yang meninggal itu, ada seorang daripada mantunya datang kepada beliau minta doa. Ini ngapain minta doa sama anak itu yang minta doa? Sama Syarifah Nami itu. Kalau anak perempuan, aku akan cium tangannya dan cium jidatnya. Fem, itu waliyah dia bilang. Ayah ya, Muhammad. Di Lawang. Nah, di di rumahnya adiknya Habib Anis. Siapa namanya? Habib, Habib Anis Syahab, adiknya adiknya Abi Syahab, mertuanya adiknya Abi Syahab. Jadi kalau kalau kita ke kebun teh, tahu semua kan kebun teh? Pokoknya tempat-tempat itu masih tahu kita. Kebun teh itu pertama kali alim belokan belok. Pertama kali belokan ke kanan belok. Sebelum belokan yang selanjutnya, pertama kali belok kanan, belok baru masuk lewat apa? Indomaret tuh belok kanan. Nanti ada empat rumah di situ rumahnya. Bisa nemuin tamu bisa di situ. Nah itu orang soleh gitu, wanita solehah gitu. Jadi mendoakan cahaya yang seperti itu. Ya Masya Allah. Sampai sekarang umur 96 tahun, nggak lupa. Sholat apalagi. Bahkan sholatnya itu yang suka lupa. Sudah sholat duhur, mau sholat lagi. Lu kan sudah tadi sholat duhur. Enggak, belum, belum sholat duhur. Sholat lagi. Tapi kalau untuk orang, dia masih ingat. Ini orang siapa-siapa ingat. Tapi kalau sholat, dia sering lupa. Dari saking senangnya dia itu melaksanakan sholat. Nah, ya nggak gampang. Mau jadi seperti dia, ya gak gampang. <laughs> harus berkorban dulu jangan lihat TV. Nah coba jangan lihat TV seminggu sampai sebulan kira-kira gimana? Nah, berkorban itu aja nggak bisa. Nah, ini sudah 96 tahun <laughs> nggak pernah lihat TV, nggak pernah keluar rumah. Gitu. Nah, jadi kalau pengen jaga hati ya kayak begitu uzlah. Nah, jadi kalau kita nggak mampu untuk bertemu dengan orang ya uzlah. Nah, jadi itu cara salah satunya untuk kita mendapatkan. Akhirnya subhanallah Syekh Aziz Adabal setelah tiga bulan dia itu membacanya dan setelah tiga bulan itu beliau baca habis salat isya sebelum fajar sudah selesai tujuh puluh ribu itu. Maka dia itu bermimpi ber, melihat Nabi langsung bukan dalam keadaan mimpi. Nabi Muhammad berkata kepadanya Gali ya Abdul Aziz Gal Iftah Famak buka mulutmu. Kemudian diludahi. Diludahi oleh Nabi Muhammad maka kemudian Nabi Muhammad berkata kepadanya, Ajastuka fi ilmi syariah wal hagigah Aku ijazahkan kamu ilmu syariah dan mahagigah. Mulai saat itu, langsung dia jadi alim, alamah, fagih, mufassir, muhaddis, dan sebagainya. Iya, namanya juga sudah dibekali. Nggak kaget, sudah dibekali. Kalau kita, kaget. Nah, dia sudah dibekali. Jadi sudah di unsur-unsurnya, elemen-elemennya sudah dipaskan sama Allah Ta'ala. Jadi nggak kaget. Sehingga pernah suatu beliau menjelaskan tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja itu selama tiga hari tiga malam belum tuntas habis rahim aja pagi siang terus malam tiga tiga malam belum tuntas masih banyak masih nah, maka orang lain berkata biarkan aku ulangi lagi aku akan tulisnya maka dikatakan oleh Abdul Aziz kalau seumpama itu datangnya dari aku aku akan ulangi tapi maksudnya bukan datang dari aku dari atas sana dunia itu namanya itu. Nah, Jangan kamu katakan, oh nggak mungkin sekarang. Ah, kenapa kau kita katakan nggak mungkin? Karena kita pengen lihat televisi. Nah, jadi sehingga apa keyakinan pada Allah itu nggak seperti itu. Coba lihat bagaimana Sayyidina Abu Abbas Al Mursi beliau berkata, "Lau ghaba anni Nabi SAW lahbatan wahidan ma'adat nafsi minal muslimin." Kalau seumpama hilang dari pandanganku Nabi Muhammad SAW satu kejap saja, satu gerakan mata saja, satu eh, apa, satu nafas saja, maka aku tidak anggap diriku termasuk daripada orang muslim. Artinya nggak pernah bisa Nabi, Nabi Muhammad SAW. Nah, bisa, jangan bilang nggak bisa. Jadi Nabi SAW itu ruhuhu tamlaul kauna kullah. Nah, cuma kitanya nggak mau. Kalau kita mau ya harus ini harus jaga, nggak boleh ada iri, nggak boleh ada dengki. Berani bersumpah dibandingkan dengan siapapun, aku adalah orang yang paling rendah. Men, mulutnya itu enak kalau didengar. Karena apa? Mulut ini tergantung di hati. Nah, jadi apa yang dalam hati itu tambahnya dari itu. Jadi alisan al unwanul qalb. Fem abdohir unwanul batin. Jadi nah, seperti itu. Mau jadi seperti itu ya berat karena harus melawan hawa nafsu. Fem, nggak enak direndahkan orang tapi harus sabar. Makanya kan Nabi SAW di antara mujahadah yang paling besar adalah ketika kau tertimpa dengan suatu cobaan, bandingkan dengan Nabi SAW itu di antara obat mujarab untuk kita merasa sabar. Kenapa? Apa yang tertuju kepada kita daripada tindakan maupun perkataan? Kita dikatain begini, masa kamu dikatain begini? Masa kamu harus marah? Orang Nabi nggak marah? kamu cuma dikatain begitu, Nabi Muhammad dikatakan, hei orang gila, tukang sihir, pem, matanya diculak sering, diginikan kepalanya sering, Nabi Muhammad didorong sampai jatuh sering. Itu Nabi Muhammad dilempar, diludahi, Nah, kemudian lagi sujud, kemudian di, di apa dihamburkan di atasnya tainya unta yang sudah berada di atas selama tiga tiga malam. bagaimana baunya itu? Ada di atas kepalanya Nabi. Itu lebih mulia apa Nabi lebih mulia? Tapi dia bagaimana Nabi SAW. Allah fil gami fa innahum Kalau mereka tahu Allah tidak bakalan dia itu akan melakukannya. Artinya apa? Intinya mereka nggak tahu semacam itu. Dan demi Allah mereka itu kalau mereka tahu tidak akan melakukannya. Kenapa? Mereka melakukan seperti itu karena ada yang menggerakkan di atas sana. Kita ini musayyar la mukhayyar. Kita ini dikte. Jadi rugi orang yang bodoh. Makanya kan orang yang suka marah, orang yang orang yang apa yang gampang tersinggungan dan sebagainya itu ada orang yang imannya rendah sekali. Begitu terjadi sesuatu langsung kita beriman kepada Allah Taala. Nah, oleh karenanya caranya kita itu supaya menjadi orang semacam itu adalah kuncinya kita harus merasa berinteraksi dengan Allah, bukan dengan manusia. Muamalah kita bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Kalau ada suatu kata, perkataan pada kita ah, yang menggerakkan dia itu siapa? Allah. Ada suatu tindakan pada kita yang menyebabkan dia bertindak seperti ini siapa? Allah. Mungkinkah ada suatu tindakan, suatu perkataan yang tidak dikehendaki Allah? Mungkin? Kita harus beriman, mungkin? Mungkin? Ya mungkin semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan kehendak Allah itu yang terbaik. Di kita diletak diuji, letak keimanan kita itu diuji di situ gitu. Nah, jadi sampai kapan kita akan menjadi orang dewasa? Sampai kapan kita menjadi orang beriman? Kalau sampai kita itu menyalahkan orang, menyalahkan benda, menyalahkan segala hal yang ada di muka bumi ini, salah. Tapi biarkan kita itu berinteraksi dengan Allah SWT. Dan itu berkaitan dengan apa? Keimanan gitu. Nah, keyakinan itu keimanan. Kesabaran itu keyakinan. Al yakunu wal imanu kullu. Man utiya sabar faqad utiya khairan katsira. Nah, akhirnya apa? Nah itu apa? Ada lagi. Ada lagi ceritanya semacam itu karena ludah juga. Tapi ludahnya bukan ludahnya Nabi Muhammad, tapi ludahnya Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Khidir itu adalah rasulnya Allah kepada para aulia itu Nabi Khidir. Sehingga suatu waktu ada seorang anak murid yang dia itu dicintai oleh ayahnya. Ayahnya orang alim, abahnya itu mufti. Ketika ayahnya meninggal, murid-muridnya itu bermusyawarah siapa akan mengganti ayahnya ini. Anaknya belum pantas untuk menggantikannya karena dia nggak punya ilmu. Tapi sebagai wafaan murid-muridnya itu untuk membalas budi daripada ayahnya, maka Tetap dipilihnya ketika ditanya raja, siapa akan menggantikan gurumu ini? Ditunjuknya anaknya. Sebelumnya sudah sepakat nanti kalau ada pertanyaan biar kami yang akan mengolahnya, kamu yang menyampaikannya. Gitu. Baik kalau begitu. Tapi si anak ini tetap mengikuti jejak daripada ayahnya dari segi perilakunya, dari segi pakaiannya semuanya. Subhanallah. Sampai eh, tatkala dia itu sudah terkenal, tatkala dia itu terkenal sebagai mufti tapi herannya setiap dia ingin memberikan fatwa selalu dibaca Nah, seperti ayahnya langsung mengeluarkan dibaca dulu ini nah maka orang yang iri itu akhirnya diteliti oh ini berarti bukan dari dia bukan dia yang alim dari muridnya kenapa bukan muridnya langsung jadi mufti kok bukan lo alim dia nah, akhirnya dilaporkan kepada raja Eh raja ternyata mufti yang sekarang ini orang bodoh hmm, dia bukan orang pintar yang pintar itu murid-murid ayahnya di kayak begitu akhirnya dipanggil ya. dipanggil kalau nggak percaya buktikan nanti dikasih pertanyaan tapi suruh dia sendiri ya, dat yang datang jangan sampai sama murid-muridnya dijebak gitu nah, akhirnya si anak ini si anaknya alim ini diundang ke kerajaan disuruh dia sendiri yang datang nggak boleh temani oleh muridnya ayahnya sama sekali dia berser disangkanya diundang raja sudah datang dia padahal diundang untuk diuji di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang yang tua memakai gamis, jubah, putih semuanya. Lalu dia katakan kalau berhentilah anak muda, berhenti dia. Nah, ini tanya, kan kau mau kemana kau pergi? Enggak, aku diundang raja. Tahu kan kau untuk apa raja mengundangmu? Enggak, tidak. Raja mengundangmu ingin mengujimu, ingin membenarkan benar apa tidak. Bahwasanya kamu itu yang alim bukan kamu tapi murid-murid ayah kamu dan fatwa kamu semuanya itu berasal dari Kaget dia menjadi Takutan, enggak usah takut. Buka mulut kamu. Dibuka mulutnya diludahi. M, ah, sekarang kamu hadapi dia. Akhirnya dia takjub, dia tanya, gal siapa? Aku adalah Nabi Hijir. Benar aku dapat ini karena kamu kepercayaanmu dan kelihatannya. Nah, yang boleh sana dan di pakaian saya juga mendapatkan kemuliaan. Subhanallah, dia datang jalan aja depan raja tanya ke sepuluh pertanyaan, sepuluh, sepuluh semua yang dijawab oleh dia langsung. Hanya tetap dia menjadi seorang mufti. Nah, berkatnya apa? Ludahnya lebih hebat. Kalau pada zamannya bisa, kenapa ke zaman sekarang nggak bisa? Justru Habib Ahmad itu mengatakan orang yang wali di zaman akhir nanti lebih tinggi wajahnya daripada yang zaman dulu. Kenapa? Godaannya sedikit. Kalau godaannya sekarang luar biasa gitu. Nah, makanya kalau orang alim sekarang, wali sekarang, perempuan waliya sekarang itu luar biasa, lebih daripada waliya pada zamannya. Kemarin kita sudah membaca kitabnya Harif Ali Hati sama kitab Kunuz Saada. Ali Ali Hati bercerita orang dulu ya perempuannya pun wali-wali gitu eh, apanya apalagi laki-lakinya perempuannya wali-wali suatu waktu pernah Hababan Nur Hababan Nur ini putrinya Hababullah bin Sumin Tauhid yang mengarang Gatida. Ya Rabbana Tarafna Kedatangan saudaranya Ahmad kata Hababan Nur Mas kamu naik ke atas sana, ambilkan kopi, ambilkan gula, ambilkan ini ini. Gimana di situ? Pergi ke atas sana juga kosong. Turun lagi. Akhirnya katanya, katanya uh, kata adiknya itu tidak ada, tidak ada. Yang kamu tunjukkan itu tidak ada kosong semua tempatnya. Ada, ada coba ambil lagi. angkat lagi naik ke atas lihat kosong. Akhirnya dia agak marah. Dia bilang kalau ajus, binti Abdullah bin Hussein bin Tahir kadibin alim dasar orang tua anaknya Abi Abdullah bin Husain Tahir ngaku anaknya Abdullah, Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir lalu dia itu membohongi aku apa boleh dia la taftin tin wa rabbi jangan kau fitnah antara diriku dengan Tuhanku akhirnya apa ayo ikut aku naik bersama-sama begitu naik dibuka semuanya penuh jangan kau fitnah antara diriku dengan Allah Ta'ala karena setiap aku tahajud aku selalu mendengar firman Allah Ta'ala yang berkata kepadaku gal Ya amati Utlubi ma syi'ti min umur dunyaki wa ukhraki <laughs> Ya'tika fista'i wal hin Jadi selalu setiap malam itu mendapatkan ucapan Wahai Buddha Brahmaku mintalah apa saja Dari urusan duniamu maupun dari urusan akhiratmu Maka sekarang juga aku akan siapkan untuk diri kamu Diceritakan oleh Habib Ali Muhammad Hafiz nah, Kalau mereka yang melihat yang mendengar cerita semacam ini lalu katakan wah nggak mungkin itu khurafat dan sebagainya nah yang semacam itu berarti apa karena mereka tidak pernah mengalaminya yang semacam itu tidak pernah dialaminya sehingga kering jiwanya itu kering kebanyakan dari televisi gitu sehingga nggak bisa melihat yang semacam itu nggak bisa nggak pernah merasakan ya sama seperti kalau kita katakan eh tahu nggak di Pontianak itu durian itu yang besar harganya lima ribu percaya nggak yang nggak pernah pontianak nggak percaya. Ya, mana Cina aja lima puluh ribu, tiga puluh ribu, masa lima ribu sih? Kalau ke sana pasti percaya. Ternyata ada yang baru. Kenapa? Kita pernah merasakannya. Nah, mereka nggak pernah merasakannya. Jadi mau oh, nggak percaya, sumpah nggak percaya. Berani sumpah <laughs> nggak percaya. Gitu. Mana ada durian besar lima ribu gitu. Nah, itu di Pontianak itu kalau durian sudah nginap, nggak dimakan sama mereka atau jatuh harganya. Nggak, nggak mau yang nginap. Kita nginap berhari-hari tetap aja di <laughs> dijual bahkan diikat-ikat sebagainya. Nah, bagi yang disampaikan cerita ini, bagi yang nggak paham, nggak pernah ke sana, nggak percaya. Em, itu perumpamannya seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang yang semacam itu ada. Jadi beruntung yang percaya. Oleh karenanya Syekh Abdul Ghani berkata, al tasdik bi karamatina wilayah surah. Jadi siapa yang percaya dengan karomah kami, itu adalah wilayah kecil. Nanti lama-kelamaan dia akan jadi wali beneran. Bukan hanya cuma mendengar, tapi dia juga akan melaksanakan atau mengalaminya. Kalau itu disandarkan pada manusia, katakan itu bohong, silahkan. Tapi kalau dikatakan kepada Allah, apa nggak mungkin? Allah mungkin Sri Sulaiman jalan dengan angin. Emang kalau kalau seumpama eh, Allah sekarang tidak mampu lagi dulu Allah canggih teknologinya sekarang udah nggak canggih lagi gitu. Dulu bisa, sekarang nggak bisa. Bulan dibelah jadi dua, masuk ke lengannya Nabi bisa. Dulu Allah canggih, sekarang nggak canggih gitu. Nah, yang kayak gitu bisa, kenapa bisa nggak bisa? Jadi selama itu standar kepada Allah Taala. Nah subhanallah waktu kemarin, waktu pertama kali orang ke bulan itu, di di bulan itu sepanjang bulan itu ada seperti gap, seperti pemisah dari ujung sampai ke ujung. Artinya apa? Pernah terbelah menjadi dua. Subhanallah. <laughs> Tapi sekarang kelihatan itu. Ya. Nah, jadi belahnya itu pada waktu itu memang belah ter, be, sebenarnya bukan belah seperti katanya orang gurus itu adalah mata kalian tertipu dengan sihir tidak. Gitu. Nah, nah, itulah jadi selama itu standar kepada Allah Taala bisa wanita yang tua teot jadi cantik lagi bisa nggak bisa? Ingat kan ceritanya bagaimana seorang wali Allah yang karena dekatnya pada Allah Taala sampai Allah Taala menyodorkan kepadanya untuk berdoa tiga doa pasti terkabulkan nggak mungkin nggak Cuma salahnya wali ini kurang cerdas, agak bodoh dikit gitu lah. Nah, dia, dia tanya dulu sama istrinya mau buat apa ya gitu lah. <laughs> tanya dulu sama istrinya. Aku dikasih sodoran tiga pasti dikabulkan doanya. Buat apa ya? Kata istrinya ya lebih baik kamu nikmatin. ini tak pada saja aku menjadi cantik lagi, muda lagi, paling cantiknya orang di zaman sekarang ini. Kan kamu nikmati pikir iya juga ya. Di, di dunia dapat surga sebelum di akhirat itu. Minta pada Allah Taala. Begitu minta langsung kering langsung berubah. Paling cantiknya orang di dunia pada waktu itu. Dari cowok, <laughs> sampai menjadi cantiknya orang bisa bisa ada terjadi tapi daripada hasil juga itu. Akhirnya dilihat di kaca paling cantiknya orang sedunia. Dilihat suaminya udah pelot-pelot giginya nggak ada udah ya nggak nafsu <laughs> akhirnya apa keluar terus ini keluar akhirnya ketahuan sama suaminya kurang ajar ini dimintakan jadi cantik jadi kayak begini akhirnya lebih doakan terus jadi anjing jadi anjing <laughs> wah iya doa itu doa kedua dipakai jadi anjing dah Akhirnya dia nangis, anjingnya itu kayak gua air mata. Tak tolong suamiku, balikan aku seperti asal aja. Katanya. Emang eh, aku nggak bakal begini lagi, aku berjanji daripada jadi anjing kayak begini. Suaminya, itu ya dasar laki-laki orang baik. Ya, akhirnya apa? Tak tega lagi isinya begitu. <laughs> Akhirnya lah, didatangnya sudah. Ya Allah, kembalikan ke Tiga habis semuanya, gara-gara perempuan. Nah. <laughs> nah. Nah, makanya kan Sayyidina Umar bilang, syairuhunna wa khalifuhunna wa inna fi mukhalafatihunna barakah. Siapa yang bilang jamal marah sama anak? <laughs> Umar bin Khattab pada mengatakan itu hadis dari Nabi SAW. Ajak perempuan itu musyawarah. Tapi yang diputuskan oleh perempuan apa jangan diikuti. Disitulah ada keberkahan. <laughs> Coba kalau semua suami kalian bilang, ayo sekarang yang enak, kita kan punya uang 100 juta pas-pasan nih. 100 juta. Ya kan? mau dibuat beli tanah atau rumah atau mobil atau kasihkan beban aja atau pondok. Nah, saya ingin tahu kira-kira gimana. Kalau pengen uji kayak gitu ya, ya. Ada lagi foto-fotonya beban ini saya suka ya. Hah? Gimana? Nah, kalau belum ada uangnya sih, ya mau berjalan berjalan Nah, kalau ada uangnya lain lagi. <laughs> nah, itu artinya kalau lah mau kalau mukhalif fitnah barokah kata Nabi Sallam. Nah, jadi yang seperti itu ada. Sampai sekarang pun ada. Yang mendapatkan isyarat dari Nabi Sallam ada. Mendapatkan benda dari Nabi Sallam ada. Sampai sekarang masih ada. Gitu. Jadi jangan kira yang semacam itu tidak bisa kita gapai. Cuma harus kita melawan hawa nafsu kita. Kendalikan hawa nafsu, bersihkan, kosongkan hati kita hanya untuk pandangan Allah, maka niscaya itu semua kita akan dapatkan. Jadi jangan kita itu tergantung pada orang, jangan tergantung pada diri sendiri. Eh, dan masing-masing dari kita itu dikasih, dikasih diberikan modal sendiri-sendiri. Jangan ngurusi orang, jangan bicarakan orang. Kalau kita tambah dosa terus sambung tambah dosa lagi, udah kita bicarakan diri sendiri. Jangan pernah lihat aibnya orang, lihat aib sendiri. Terus setiap hari ada peningkatan. pem jadi kendalikan diri kita marah sekali kita langsung menyesal lihat Abu eh, Habibah setelah Salah Khadijah nggak pernah marah sama Abu ya nggak pernah bertengkar sampai meninggal Abu ya itu berapa kali bertengkar berapa kali marah sama suami itu adalah kan catatan buruk yang harus diubah dari sekarang anak nggak mau kayak begitu lagi anak nggak mau terbuai dengan rayuan setan itu maksudnya biarkan itulah maksudnya kata Nabi sekarang kun yaumaka khairan min antik. jadi kan hari kamu ini lebih baik daripada yang kemarin Nah, yang seperti itu. Jadi biar kita itu termasuk orang yang merugi, orang yang beruntung bukan merugi. Kenapa? Nanti kalau kita merugi, nanti menyesal di akhirat. Itulah maksud daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, nada nadama nadamat yaumal kiamat. Sejelek-jeleknya penyesalan nanti penyesalan hari kiamat. Makanya untung, walaupun kita sudah ustazah, sudah senior, banyak ilmunya, tapi masih sempat kita bisa belajar. Kenapa? Karena Nabi SAW, "Inna min asyaddin nasi hasratan yaumal kiamat rajulun amkanahu talabul elim falam yatlub. Nah, Jadi paling besarnya penyesalan orang nanti kala di hari kiamat adalah orang yang mampu mempunyai kesempatan untuk belajar tapi dia nggak belajar itu ada orang yang menyesal Nah, jadi kesempatan kalau ada belajar nggak begini, wah ada kesempatan, anak pas hari Rebu, anak pas ada waktu, datang. Walaupun itu majelis anaknya, datang. Walaupun itu majelis muridnya, datang. Karena di situ itu majelisnya bukan majelisnya fulan atau fulan tidak tapi itu majelisnya Nabi Muhammad SAW jadi rahasianya Nabi itu kita nggak tahu ada rahasianya majelis itu ada rahasianya jadi bisa jadi itu langsung keluar dari Nabi Muhammad SAW kita paham masuk dalam hati kita sudah berubah kita bertobat pada Allah Taala gitu. nah, jadi yang datang lebih afdal daripada dengar karena apa langsung sakinahnya kan turun tapi yang dengar sekarang seperti sekarang ini kan live, didengar bisa di mana-mana. Tapi yang mendengar itu nggak seperti yang hadir di sini, yang hadir yang dapat karena majelis itu ketika dilaksanakan majelis itu ada awan putih gitu, kumpul. Nanti masing-masing ketika pulang bawa sendiri-sendiri. Ketemu suaminya, suaminya barokah. Masuk ke tokonya, tokonya barokah. Ketemu anak-anaknya, anaknya dari barokah semuanya. Bagiannya majelis. Nah, makanya kalau kalian tahu majelis ini menjadi keutamaannya, kemuliaannya, rahmat Allah yang turunkan keberkahannya dan sebagainya. Kalian tidak akan tinggalkan, walaupun sakit nggak akan tinggalkan. Gitu. Nah, itu. Jadi eman, eman. Jadi kita sudah pas-pasan amal kita, paling tidak kita terus tambah amal. Jadi tidak bisa nonsen orang itu bisa sedihnya kalau nggak belajar, nonsen, nggak mungkin. Jadi pakai logika. Satu tambah satu dua, dua tambah dua empat, nggak mungkin dua tambah dua lima. Itu orang bohong, orang-orang gila yang bilang gitu. gitu. Jadi nggak mungkin selamat. Nanti bayangkan berapa banyak orang yang terjerumus ke dalam dosa sekarang. Kenapa mereka terjerumus ke dalam dosa? Mereka nggak tahu. Apa sebabnya mereka nggak tahu? Mereka nggak belajar. Nah, makanya jadi alangkah beruntungnya kita sebagai manusia umatnya Nabi yang masih mau belajar. Apalagi alhamdulillah kita sebagai pengajar luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu bangganya kepada kalian yang mengajar ini luar biasa. Kalian semua itu adalah kecintaannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Rohnya dakwah itu, biar kita tahu, saudara, Ruhnya dakwah itu. Jangan pun mereka di sini. Yang di luar sana itu loh, yang nggak punya gondrong, yang ada tato Nurdina, yang nggak pakai jilbab itu, ketahuilah. Cina, yang Jawa, semuanya itu di sini Nabi biasa melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian. Coba lihat, kalau kalian punya anak, gimana cintanya kalian pada anak kalian? Bayangkan, rasakan. Nah, itu Nabi Muhammad lebih mencintai mereka, melebihi daripada cinta kalian kepada anak kalian. Siapapun yang perhatian kepada mereka, apalagi mengingatkan mereka karena apa? Kalau benar-benar kita keluarkan dari sumbernya, seperti dari sumbernya, akan sampai kepada mereka. Dalam mereka kalau tahu, pasti mereka akan insya. Pasti mereka akan insya. Dengan cara yang baik kita rayu mereka. Sedikit kita bawa. Jadi, untung kita masih bisa melakukannya. Biar kita itu termasuk orang yang e, diperhatikan oleh Nabi Muhammad Siapa yang perhatikan kepada mereka, pasti diperhatikan Nabi Muhammad. Jadi, bayangkan, ustazah-ustazah yang datang dari rumah, datang ke sini, memperhatikan umatnya Nabi ini luar biasa. Itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk Makanya jangan pernah mempunyai cita-cita anak-anak mau jadi dokter. Anak kenapa mau jadi dokter? Tapi kemana? Mau dinikmati. Lihat ah, ah, orang yang punya anak dokter itu. Memang gimana? Kenikmatannya kayak gimana? Punya mobil, rumah, banyak dan sebagainya. Diberikan oleh anaknya kepada orang tuanya. Belum tentu. Tapi kalau punya anak soleh, punya anak orang alim, apalagi dia sudah meninggal, tinggal mesti hasilnya terus, dapat terus, dapat. Tidak ada biaya Dan sebagai investasi itu adalah jika mau punya anak yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita termasuk yang semacam itu. Ya. Mari kita baca sedikit secara karena di zaman sekarang ini tidak ada yang lebih baik daripada kita itu mengingat orang-orang soleh. Nah, sekarang ini kenapa kita itu banyak jauh daripada Allah? Karena kita sudah tidak ada figur. Tidak ada figur. Padahal figur ada, tetap masih ada. Orang yang disebutkan di kitab ini sampai sekarang masih ada, masih ada seperti para nabi 124 ribu orang itu yang punya sifat seperti Nabi Yusuf ada, sampai sekarang ada. Yang punya sifat seperti Nabi Sulaiman ada, sampai sekarang ada. Nah, jadi kita baca supaya kita mengingatkan kembali bahwasanya apa yang kita lakukan itu jauh daripada apa yang kita ya, yang diharapkan Nabi kita Muhammad SAW. Gimana saudara? Ini nggak apa-apa, kan cepat-cepat. Asal cepat-cepat masih bisa dijamai. Nah, tapi kan ambil itu kan? Nggak apa-apa, termasuk. Yang penting cepat-cepat ambil itu langsung sholat lagi. Gal, mazilna fi kalam an bin Dagi. Mana? Wasyadiliyah, misyadiliyah. Wa radhiyallahu anhu رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا علي طهر ثيابك من الدنس سوداني وقال الشيخ أبو العباس جلت في ملكوت الله تعالى فرأيت أبا مدين متعلقا بساق العرش وهو رجل أشقر أزرق العينين فقلت له ما ألومك وما مغرمك Wagala amma ulumi fahadun wa tab'ina ilman. Wa amma magami farabiul khulafa. Wa rasu sab'a al-abdal. Qultu fama taqulu fi syekhi Abil Hasan Asyadili. Gala zada Ali bi arba'ina ilman. Wa huwa bahru alladhi la yuhatu bihi. Pernah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi dia berkata tampak kepadaku di dalam melakutnya Allah Ta'ala tiba-tiba aku melihat Syekh Abi Madian itu bergantungan dengan aras Allah. Dia adalah seorang yang kulitnya itu merah, jadi matanya itu biru. Maka kuatkan kepada kepadanya bagaimanakah ilmumu sampai kemanakah makomu? Fagola maka dikatakan amma ulumi ilmuku itu adalah 71 ilmu. Sedangkan makamku adalah makam khalifah yang keempat dan pemimpin daripada tujuh abdal. Qultu fama lebih fihi dan apa yang kamu katakan tentang guruku? Siapa? Abil Hasan Asyadili. Gawala, maka dia kata zada alaiya bi arba'ina ilman. Dia itu melebihi aku karena dia itu mempunyai tambahan 40 ilmu. Dia 71 sedangkan dia mempunyai tambahan yaitu 111 ilmu berarti. Wawal bahru lagi layuhatu bihi, dia itu adalah sebuah lautan yang tidak ada pinggirannya. Wagala si Abu Abbas, gala rajulun di syekh, madagulu fil khidir. Nah ini, kita bicara masalah khidir, jadi disebutkan khidir. Apa yang kau katakan dalam khidir? Mengenai seorang yang bernama Nabi Khidir itu. Ahayun huwa ammayitun. Dia hidup apa sudah mati? Fagala al-fagih Nasiruddin. Yufti annahu hayy. Al-Faqih Nasiruddin, seorang pagi yang bernama Nasiruddin dia berkata bahwasanya dia sedang dia masih hidup. Wa Syabdul Mu'ti laqiyahu. Abdul Mu'ti pernah bertemu dengannya. Wa ana laqitu dan aku pernah bertemu dengannya. Wa tababbatuhu wa wasatuhu sawa. Tababahnya sama tengahnya sama. Ini kan enggak tinggian dan sini kan. Ini sama ini sama gitu. Itu di antara ciri-cirinya Abi Hidir. Gal itu idan telah hijrah dan dia berkata juga telah hijrah di Sahara aizab. Fagala li Abul Hasan ashabak Allah al-lutf al-jamil wa kana laka sahiban fil maqami wa fil rahil. Pernah juga Abul Hasan Syadzili bertemu dengan Syekh eh, dengan Abul Wahid dan dia berkata, "Abul Hasan, Semoga Allah selalu menemani kamu dengan keringanannya yang mulia, yang yang apa, yang cantik, yang bagus dan dia untukmu selalu menemanimu di dalam setiap magamu. Ogala bin Atta fi lataifihi Ibn Atta di dalam kitab Lataif Lata'if Minan. Wa lam anna baqala Khidir qad ajma' alaihi ahlu hadhi taifah. Bahwasanya Khidir itu masih hidup telah sepakat semua ahli tasawuf bahwasanya dia masih ada. Wa tawatar an awliya'i kulli asrin liqauhu dan telah menjadi tawatur terkenal di antara para wali di setiap masanya pernah berjumpa dengannya wal ahyanhu dan pernah mengambil darinya wa sahara zalika ila annahu balagha al amr ila hadits tawatur alladzi la jaduhu bahkan banyak cerita-cerita yang masyhur yang sampai ke derajat mutawatir sehingga tidak mungkin ditentangnya. Wa anhu annahu tufiya Rasulullah saw alaihi wasallam sami'u qailan yaqul Sebagaimana telah datang riwayat di mana ketika Nabi Muhammad meninggal, maka tiba-tiba ada suara yang berkata dari dalam rumah, "Anna fillahi khalafan min kulli halik." Bahwasanya Allah Taala itu mempunyai pengganti dari setiap yang binasa. Wa iwazan min kulli faid dan pengganti dari setiap yang tidak ada. Wa anal musab min haram man hurimat dan sesungguhnya orang yang terkena musibah itu adalah yang tidak mendapatkan pahalanya. Tapi kalau terkena musibah tapi sabar dapat pahalanya itu bukan termasuk yang terkena musibah. Yang terkena musibah adalah yang diberikan musibah tapi dia tidak mendapatkan pahalanya karena dia tidak sabar maksudnya. Qala rawi kan yarawna annahu al-hijr. Nah, yang mengatakan itu siapa? Nabi Hijr. Dan juga ketika mereka bingung di mana akan dikuburkan, paham? Ah, itu juga ada suara bahwasanya di mana dia meninggal di situ dia dikuburkan. Itu juga suaranya Nabi Hijr. Ya. Walam anna man angkara wujudal khizir fakat walid. Barang siapa yang mengingkari dengan keberadaan Nabi Khidir maka dia telah salah. Awgala inna innahu ghairu Khidir, ghairu Khidir Musa atau dia berkata bahwasanya Khidir yang sekarang ada itu bukan Khidirnya yang Nabi Musa, enggak, salah juga. Awman gala inna likuli zamanin Khidir atau ada juga yang mengatakan bahwasanya setiap zaman ada Khidirnya, salah. Yang benar Khidir dulu Khidir sekarang sama. Au innal khadariyya rutbatun yakumu biha rajulun fi kulli zaman atau martabat khidir itu adalah suatu martabat kedudukan yang setiap waktu setiap zaman ada yang mendudukinya wala taqtabi kalam Ibn Jauzi fi kitabih Al-Ajalah dan jangan kamu tertipu dengan perkataan Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Al-Ajalah intaha kalam Ibn Atta bihadaf wa qala zakana fi hadha syarah man laqiyahu mimman tarjamnah wa ta'ti dzikru man laqiyahu min al-atina fi hadha syarah walau tatabba'na zalika la talal kitabu bizalik. Wa qala Syekh Abdul Hasan nafa'allahu bihi qultu yauman wa ana fi siyahati. Pernah kata Abdul Hasan Sajili, aku berkata ketika aku sedang di dalam pengembaraanku untuk mencari Allah, mencari makrifat. Ilahi, mata aku nulaka abdan syakaran. Kapan aku menjadi seorang hamba yang benar-benar bersyukur? Faiza aliyun yugolili. Dia juga dikatakan, Iza lam tara mun aman alaihi ghairuk. Jika kamu sudah tidak mendapatkan ada orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah kecuali kamu saja. Ah, berarti kamu setelah menjadi orang yang yang paling bersyukur pada Allah Taala. Jadi pernah Abu saya dulu bertanya pada e, berkata pada Allah, "Ya Allah, kapan aku menjadi seorang hamba yang benar bersyukur?" Tiba-tiba ada suara. Yang mengatakan kapan kamu tidak melihat ada orang lain yang dalam kenikmatan daripada Allah kecuali kamu, ah itu berarti kamu adalah orang yang paling bersyukur, yang paling bersyukur. Jadi nggak pernah kita melihat ada orang lain dalam kenikmatan. Aku yang paling banyak nikmat, sehingga aku yang harusnya tambah syukur. Orang lain enggak. Nah, itu maksudnya itu. Jal, wa kaifa wa qad an'amta 'alal anbiya wal ulama wal muluk. Ah, bagaimana itu akan terjadi? Padahal engkau sudah beri kenikmatan kepada para nabi, para malaikat, para ulama, para raja. Faiza yugaluli laulul anbiya lamahtadaita. Kalau bukan karena nabi, bukankah engkau tidak akan mendapatkan hidayah? Walaula ulama lamahtadaita. Kalau bukan karena ulama, tidak mungkin kau akan mengikutinya. Walaulal muluk. Kalau bukan karena raja, lama aminta. Kamu tidak akan aman. Kalau kullu nikmatun minni alaik. Semua nikmat itu dari itu. Nah, itu maksudnya. Maksudnya seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita ingin selamat dari segala macam dosa yang berkaitan dengan manusia, camkan baik-baik. Jangan kita bermuamalah dengan manusia. Jangan kita berinteraksi dengan manusia, tapi kita berinteraksi dengan Allah. Nikmat. Yang kenikmatan kita rasanya Allah, Allah fajir betul, luar biasa syukur kayak masih pada Allah taala. Karena Allah yang menggerakkan dia untuk memberikan kita. Ketika kita dicoba, ah, Allah yang menggerakkan orang itu. nggak salah dia, sama sekali nggak salah, tapi kita yang dicoba oleh Allah Ta'ala itu diangkat derajat kita. Kita harus bersyukur padanya, karena dia menjadi sebab kita dapat pahala. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, bebas kita dari segala dosa. Dan itulah tujuan kita diuji, tujuan kita dicoba di dunia ini. Siapa yang bisa sampai kepada itu, merasakan yang semacam itu, berarti dia sudah sempurna keimanannya. Semoga kita termasuk yang semacam itu. Amin. Fatihah. Mati bahasa tidak. Hah? <laughs> udah macam mana udah cuma lagi gila mana nih fatihah Hah? Al-Fatihah alladhi nazzala Allah farhamna wa ij'alna ya Allah minal muhsinat wa minal taqiyat minal abidat minal sabirat wa minal awliya wal amilin wa al mursin min umman salihatan li auladina wa zawjatan salihatan li azwajina وجدة صالحة لأبناء لأصباتنا ولأحفادنا وأن الله يجعلنا الله ممن يفتخر بنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن من يفتخر بنا ومن من نفتخر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن الله يجعلنا يحببنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحب ومن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن أن الله يجعلني الله ممن نال رضا ورضا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يجعلني الله لا تخلينا نخرج من هذا المكان إلا وقد رضيت عنا وقد رضيت عنا وقد رضيت عنا يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين الفاتحة